Kita sudah sudah membahas di antaranya adalah zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kemudian kita sudah membahas al-istighfar. Lalu kita lanjutkan dengan doa Beserta bagaimana adat berdoa. Kemudian kita sudah membahas salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah qiyamul lail. Yang keenam adalah az-zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketujuh kemarin berakhir yaitu tentang muhasabatun nafas, yaitu muhasabah dan macam-macamnya jiwa. Kemudian kita melanjutkan perkara yang bisa menghidupkan hati kita dan seharusnya kita memperhatikan perkara tersebut yaitu as sabar wa syukur, sabar dan syukur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar roja dimanapun Anda berada, قال المؤلف بكاتا penulis فلما كان الإيمان نصفين فنصف صبر ونصف شكر كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين وأن يجعل سيره إلى الله عز وجل في هذين الطريقين القاصدين ليجعله الله يوم القيامة مع خير مع خير الفريقين. Iman memiliki dua bagian. Bagian yang pertama adalah sabar dan bagian yang kedua adalah syukur. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم عن سحيد بن سنان رضي الله تعالى عنه Sungguh menunjukkan orang beriman itu semua urusan, semua perkaranya baik bagi dia. Dan hal ini tidak terdapat kecuali kepada orang yang beriman Apabila dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, maka dia kenikmatan tersebut dia bersyukur dan menjadi baik baginya. Dan apabila menimpanya musibah, menimpanya kesulitan, maka dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Rawahu Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala an. Maka orang yang sebenarnya orang yang memberikan nasihat kepada dirinya dan mencintai akan kesuksesan untuk jiwanya serta mengutamakan keberuntungan dan kebahagiaan untuk jiwanya, untuk nafsunya. Hendaklah dia jangan meremehkan dua perkara ini yang sangat agung, yaitu bersyukur, bersabar dan bersyukur, dan hendaklah menjadikan perjalanannya, perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dua jalan yang dimaksudkan, yaitu hendaklah dia bersabar dan bersyukur sehingga Allah menjadikannya pada hari kiamat bersama kelompok dua orang ini yaitu orang yang bersabar dan bersyukur maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat menunjukkan betapa pentingnya kita untuk bersabar dan bersyukur bahkan dalam empat ayat empat surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bersamanya orang yang bersabar dan bersyukur yaitu dalam surat Ibrahim surat 14 ayat yang kelima Allah berfirman walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayat wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la likulli sabarin syakur dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat ayat kami agar mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya dan memberikan peringatan kepada mereka kepada hari-hari Allah yaitu hari-hari Allah di sini adalah peristiwa yang akan terjadi pada zaman-zaman mendatang sesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur di sini di dalam ayat ini Allah menyebutkan sabarin syakur orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Dan di dalam ayat yang lain, dalam surat Luqman, surat ke-31, ayat 31, demikian juga Allah menyebutkan kata-kata sabarin syakur, alam tara al fulka tajri fil bahri bi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Maka sabar dan syukur ini Allah Subhanahu wa taala menggandeng memberikan tempat satu untuk sabar dan syukur tadi pada ayat kelima surat Ibrahim, pada ayat ayat 31 surat Luqman, dan juga pada ayat yang ke-19 dalam surat Saba, Allah berfirman, فَقَالُوا رَبَّنَا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Maka mereka berkata, Ya Rabb kami, dahkanlah darah perjalanan kami. Dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut. Dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Sabar lagi bersyukur. Ini subah Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan dua kalimat yang bersamaan dan bergandengan yaitu sabar syakur orang yang bersabar dan bersyukur demikian juga dalam surat asy surat yang ke-42 pada ayat yang ke-33 Allah berfirman Iyasa iyasa iskinir riyaha fayatlalna rawakid ala dhahrih inna fi dhalika laayat likulli sabarin syakur jika dia menghendaki, iyasha, apabila Allah menghendaki, maka yuskinir riyah. Allah akan menenangkan angin, mendiamkan angin. Fayaqlalna rawasida ala zuhrih. Maka kapal-kapal tersebut tidak bisa berjalan di permukaan laut itu. Sesungguhnya inna fi dzalika li kulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Jadi hanya orang yang sabar dan bersyukur yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya orang-orang yang bersabar dan bersyukur bisa mengarungi kehidupan dunia ini dengan selamat, bisa mengarungi kehidupan ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Inna Allah Subhanahu ja'ala sabra sabra jawadan la yakbu." وصارما لا ينبو وجندا غالبا لا يهزم وحسنا حسينا لا يهدم Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesabaran ini yaitu sifat sabar seperti kuda liar, kuda yang lari kencang yang tidak akan pernah tersungkur. Menjadi seperti singa yang tidak pernah gelisah, singa yang tenang. Menjadi seperti tentara yang senantiasa menang, tidak terkalahkan Menjadikan sabar seperti benteng yang kuat yang tidak bisa hancur. Ini merupakan istilah-istilah yang dipakai untuk kesabaran bahwa sabar seperti kuda yang kencang yang tidak pernah tersungkur, yaitu yang kuat. Seperti singa yang tidak pernah gelisah, singa yang tenang, dan seperti tentara yang tidak pernah terkalahkan, dan seperti benteng yang tidak pernah hancur. Maka sabar merupakan kekuatan yang sangat besar bagi seseorang. Fahuwa wan nasru akhawan syakitan. Maka sabar dan pertolongan merupakan dua saudara kembar yang tidak akan terpisahkan. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa qad Allah azza wa jal fi kitabih as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang sabar. وأخبر أنه يؤتيهم أجرهم بغير حساب dan Allah memberitahukan kepada orang yang sabar bahwa Allah akan memberikan pahala kepada mereka tanpa hisab sebagaimana Allah berfirman innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa perhitungan yaitu tanpa hisab dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 wa akhbara annahu mahum bihidayatihi wa nasril aziz. Dan Allah memberi, memberi kabar bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, yaitu dengan petunjuknya, dengan hidayahnya, dan dengan pertolongannya. Wa fathihi al-mubin, dan dengan kemenangan Allah yang nyata. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Maka perhatikan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang kebersamaan Allah kepada hambanya ini. Bersama di sini al maiyah ma'iyatullah Ada dua macam yang pertama adalah ma'iyah ammah dan yang kedua adalah ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Adapun ma'iyah ammah kebersamaan Allah bersama hambanya secara umum bermakna adalah ilmu Allah meliputi mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Yaitu ilmu Allah bersama kita. Bahwa Allah mengetahui kita. Bahkan tidak ada daun yang runtuh satu daun yang kering runtuh di tengah hutan yang gelap kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang gugur kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apalagi kita, maka Allah Maha tahu dengan keadaan kita. Kalau Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum" bahwa Dia bersama kalian di mana kalian berada, artinya di sini bisa adalah uh, ma'iyatullah yaitu secara umum maknanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kata bersama ini ikhwan fiddin dengan roda di mana apa anda berada kata bersama tidak harus dimaknai adalah bersamaan dengan pengertian fisiknya. Maka kalau kita saja memahami kata bersama yaitu ketika seorang menulis surat kepada istrinya karena dia berada di sana, jauh di sana ketika melaksanakan tugas. Kemudian dia mengatakan istrinya mengeluhkan berbagai macam persoalannya, lantas dia membalasnya dengan memberikan semangat, dengan memberikan motivasi, kemudian mengatakan pada akhirnya, kamu jangan khawatir, aku selalu bersamamu. Padahal di sini dia berjauhan fisiknya. Maka kata bersama, ya kalau kita saja mengartikannya dengan tidak satunya atau tidak dekat dengan fisik, dan kita pakai bahasa tersebut, juga orang Arab mengatakan sirtual komaro, aku berjalan bersama bulan, bukan berarti bulan kita tuntun berbarengan dengan kita, tapi kita berjalan bersama cahaya bulan. Dan orang mengatakan aku berjalan bersama bulan. Maka kata bersama di sini adalah ma'iyatullah kepada hambanya, yaitu pertama ma'iyatun ammah, ma'iyah secara umum, bahwa itu ilmu Allah meliputi semua makhluknya. Tidak pilih itu kafir, tidak pilih itu muslim. Semua makhluknya, benda mati atau benda hidup, bahkan tadi ma wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tidak ada jauh daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha tahu wa ma tasqutu min waraqatin di sini waraqatin dalam bahasa Arab disebutkan nakirah ya, yang datang dengan bentuk uh, an-nafi maka di sini daun apa saja di mana saja daun tersebut berada ya, di mana saja maka Allah Maha tahu daun itu jatuh ilmu Allah mengetahuinya maka di sini ma'iyah Allah bersama orang yang sabar maknanya. Yang kedua, ma'iyah khosoh. Kalau tadi yang pertama, ma'iyah ammah, yaitu ilmu Allah meliputi semuanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ini adalah ma'iyatun ammah. Ma'iyah ammah bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya tentang keadaan kita semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, mayor khaswah, yaitu kebersamaan Allah secara khusus. Maka ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kemudian lebih khusus lagi kepada orang-orang yang bersabar. Lebih khusus lagi kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah berfirman, "Wasbiru inna ma'as sabirin." Bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Inna Allah ma'al taqaw walladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik di antara mereka yang berbuat baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebersamaannya. Apa maksudnya bersamanya Allah? Ini masuk kepada makna ma'iyah khusus, ma'iyah khusus bersamanya Allah secara khusus yaitu an-nasr tahyid yaitu pertolongan pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang sabar pertolongan Allah bersama orang-orang yang bertakwa pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan wasbiru innallaha ma'as sabirin فظفر ma'iyah bi المعية dunya wal akhirah maka orang-orang sabar akan mendapatkan kebersamaan ini, yaitu kebersamaan Allah dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan di akhirat. Wafazu biha bini'amihil batina wal zahirah dan akan mengalami keberuntungan, kesuksesan dengan kesabarannya tersebut, yaitu mendapatkan nikmat-nikmat yang bersifatnya batin dan nikmat-nikmat yang sifatnya zahir nikmat batin orang yang sabar coba perhatikan saudara sekalian ketika mendapat musibah wa in asabat hudarra sabara kana khairan lah ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar dan itu menjadi kebaikan bagi dia coba ketika orang dapat musibah kemudian dia dirundung duka yang berkelanjutan kemudian membuat badannya sakit dia tidak bisa terobati dengan duka yang dia alami maka orang yang bersabar akan merasakan nikmat dengan sabarnya tersebut di batinnya dan juga di dohirnya karena kalau orang selalu sedih hatinya maka badannya akan sakit bukankah demikian kalau orang mengalami rasa duka yang berkepanjangan maka batinnya sakit demikian akan berpengaruh kepada jasadnya, malas makan, tidur tidak enak dan tidak nyenyak, Kemudian beraktivitas juga demikian, tidak bisa seindah waktu ketika dia tidak mengalami kedukaan tersebut. Maka bagi orang-orang yang bersabar akan merasakan nikmat, baik nikmat yang batin maupun nikmat yang zahir. Waj'ala subhanahu al-imamah fi din manutatun bis sabr wal yakin فقال تعالى بقوله اهتدى المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-imamah fiddin, al-imamatu fiddin, yaitu menjadikan kepemimpinan dalam agama ini itu tergantung dengan sabar dan yakin. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk kami dengan perintah kami ketika kapan? Ketika mereka bersabar dan ketika mereka dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Oleh karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan disabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin Dengan sabar dan yakin kepemimpinan agama akan dipegang, kepemimpinan agama akan diraih sabar dan yakin. Sabar maksudnya apa? Disebutkan oleh uh, Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ruhaili dalam kitabnya An-Nasihat yang maksud sabar adalah jaradu ala talabil ilm al amal bihi yaitu dia semangat untuk mencari ilmu dan juga mengamalkan wa syughlun li lail wan nahar fi dhalik sibuk menyibukkan waktunya siang dan malam untuk apa al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Silakan liman dha'afan azaimuhum, berbeda dengan orang yang lemah. Azaimuhum yaitu keinginannya, lemah, himmahnya, andalik, wa akhlata lirra'ah, dan dia suka dengan yang enak-enak, suka dengan istirahat saja. Wa aslama nafsahu li syahwati syahwatiha, dan dia hanya menyerahkan dirinya sesuai dengan kemauan syahwatnya. Farahimmat rafid wala intisaril amal dan dia tidak memiliki keinginan untuk mencari ilmu dan juga tidak punya keinginan untuk menjalankan ilmu tersebut dengan amal perbuatan. Nauzubillah min dalik. Ini merupakan keadaan yang sangat menyedihkan. Nauzubillah min dalik. Kemudian al-yakin yaitu kuatun fil ilmi yabnawa ala dalil sahih yaitu kekuatan dalam ilmu yang dibangun di atas dalil yang sahih. والفحم السليم دون ما رضيه البعض من الطلب لأنفسهم dan pemahaman yang lurus tidak sebagaimana yang dipahami sebagian orang dari para penuntut ilmu yang ridho kepada diri mereka min an yakuna hadduhum minal ilmi taklida alim atau talib ilmin bahwa yang mereka raih di dalam cari ilmu hanya sekedar dengan taklid saja ya dengan taklid saja kepada seorang alim atau taklid kepada penuntut ilmu ya taklid yang alim atau talib ilmin maka yang dimaksud ayat ini bagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dengan sabar dan yakin kepemimpinan akan dipegang kepemimpinan agama akan dipegang yaitu dipegang oleh orang-orang yang memiliki kesabaran dan keyakinan, bisobr wal yakin, Sunnaullah alimah Mutusiddin. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, menyibukkan dirinya siang dan malam untuk itu. Tidak seperti orang yang lemah dalam menuntut ilmu. Dia hanya istirahat saja, dia hanya santai saja. Dan menyerahkan dirinya kepada syahwat keinginannya. Orang yang yakin adalah orang yang kuat ilmunya, dibangun di atas dalil yang benar, dalil yang sahih, dan di atas dibangun di atas pemahaman yang lurus tidak sebagai mana sebagian orang dalam menuntut ilmu mereka hanya taklid saja kepada orang alim dan hanya taklid saja kepada talib ilm wa da'wa anal haq yaduru ma'ahu wa ma fahima sunnah ahadun ghairuhu dan dia mengira dan mengaku bahwa ngaku-ngaku kebenaran hanya ada pada dirinya saja tidak ada orang yang ngerti sunnah selain dia padahal dia hanya taklid kepada kepada orang lain ini banyak terjadi ya oleh karena itu kita di sini dianjurkan untuk senantiasa meraih ya yaitu al fiddin dengan kesabaran dan keyakinan sabar menurut ilmu dan sabar dalam mengamalkannya yakin senantiasa memahami dalil dengan baik memahami dalil dengan kaidah-kaidah agama yang sudah ditetapkan dan dipahami serta diajarkan dari generasi ke generasi dari para ulama salafus soleh maka dengan itu akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini tidak dengan yang lainnya kepemimpinan agama diraih dengan kesabaran dan keyakinan maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun maka kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk dengan perintah kami ketika bersabar dan beryakin eh, dengan ayat-ayat kami. Wa akhbar ta'ala anna sabr khairun li ahlihi muakkidan bil yamin. Faqala ta'ala wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa kesabaran sifat sabar itu sangat baik bagi orang yang memilikinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan sumpah yaitu wala in sabartum apabila kalian bersabar lahwa jawabannya di sini dengan mutaukid la lahwa khairul lisabirin maka itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar ayat ini ya sebelumnya adalah terdapat potongan ayatnya wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum la wa khairul lisabirin apabila kalian mau membalas perbuatan aniaya yang, yang dilakukan orang lain maka balaslah sesuai dengan apa yang e, mereka lakukan kepadamu tapi kalau sabar ya kalau kalian bisa bersabar itu benar-benar jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar ayat ini turun ikhwan fitim rahimani wa rahmakumullah sebagaimana disebutkan dalam as-sahih al-musnad min asbab nuzul disebutkan bahwa ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud banyak di situ yang meninggal maka pada saat Yaumul Fat Fathu Mekah ya banyak orang-orang di situ yang ditahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian uh, para sahabat ingin membalasnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nasbir wala nu'akid kita bersabar nggak perlu kita membalasnya maka disinilah uh, pentingnya kalau kita mau membalas orang yang menganiaya kita itu dibolehkan ya, dibolehkan tapi tidak boleh lebih sama dengan perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain. Karena la yuhibbullahu al-jara bis-su'i min al-qawl min al-qawli illa man zulim wa kana Allah sami'an alima. Allah enggak suka yaitu menampakkan perkataan yang buruk ya kecuali orang yang dizalimi. Ya. Dan kalau mau membalas baik zalim tersebut dengan ucapan maupun perbuatan, maka apa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian mau membalas, maka balaslah seperti apa yang telah mereka lakukan kepadamu dari perbuatan dolim tersebut. Tapi wala in sabartum kata Allah lawa khairul lisabirin. Apabila kalian bersabar, maka itu benar-benar lebih baik bagi orang yang bersabar. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعف إلا عزا ومن تواضع لله rafa'ahu rawahu muslim tidaklah harta itu akan berkurang karena sedekah dan tidaklah seorang hamba itu diberikan oleh Allah dengan rasa maafnya dengan sifat maafnya kecuali akan ditambah kemuliaannya dan barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka dia akan diangkat derajatnya. Maka ketika menjelaskan hal ini, Al-Imam, Al-Allamah, uh, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau katakan terkadang iblis ketika kita mau memberikan maaf kepada saudara kita yang memiliki kesalahan kepada kita syaitan selalu menggelitik hati kita apakah engkau takut kepadanya. Engkau pengecut, jangan kau biarkan. Maka kalau orang memiliki sifat maaf, apa kata Nabi? Ma'azadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah menambah kepada orang yang memiliki pemaaf, karena juga pemaaf dibangun di atas kesabaran. Sabar ketika dia dianiaya orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memuliakannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in sabartum lahuwa khairun lissabirin." Apabila kalian bersabar, maka sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wa akhbaru anna ma'as sabri wa taqwa la yaturru kaidul adu walau kana da taslitin. Allah memberitahukan bahwa dengan sabar dan takwa ini maka makar-makar musuh tidak akan bisa membahayakannya. Meskipun musuh tersebut orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki harta, kekayaan dan lain sebagainya. Kalau ada pada seseorang sabar dan takwa maka semuanya itu tidak akan berpengaruh makar apapun yang mereka lakukan perbuatan jahat apapun yang ingin mereka lakukan kepada orang yang ingin didolimi semuanya tidak akan berlaku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a Allah bima ya'maluna muhit Seandainya kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, maka kaiduhum yaitu makar-makar mereka tidak akan bisa membahayakanmu sedikit pun. Di dalam bahasa Arab ini perlu kita pahami sedikit karena bisa menambah kepada kita pemahaman yang lebih yaitu di sini siyakun nafi. Di sini siyakun nafi, kemudian ada nakiroh datang dalam siyak nafi la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya bahwa tidak akan membahayakan makar-makar orang jahat yang ingin membahayakan kita selama kita ini sabar dan takwa itu tidak akan ada pengaruhnya sedikit pun sedikit pun dari makar-makar mereka sekecil apapun inna Allah bima ya'maluna muhid bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan makar-makar jahat yang mereka lakukan kepada saudaranya mereka Maha mengetahui oleh karena itu bersabar bersabar dan bersabar bertakwa kepada Allah ini merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menaklukkan makar-makar musuh. Bersabar dan bertakwa merupakan senjata yang ampuh untuk menaklukkan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Tentu saja, insya Allah akan kita bahas apa itu sabar. Ya. Maka di sini sebagai pemahaman, sabar adalah menahan diri, habsun nafsi, bersabar, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin yaitu sabar ada tiga macam as-sabru fi ta'atillah as-sabru an maksiatillah was-sabru ala aqdarillah sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah dan sabar di dalam menahan ujian-ujian yang ada termasuk sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Kalau toh dia mau membalas, maka tidak melebihi dari apa yang dilakukannya dan tidak membalas itu jauh lebih baik dan kalau dia memaafkan jauh lebih baik apabila pemarah maaf itu dibangun di atas kesabaran bukan dibangun di atas sifat pengecut maka Allah akan menambahkan al-izz yaitu menambahkan kemuliaan la wala zadallahu 'abdan biafin illa izza. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang yang memiliki sifat pemaaf kecuali akan diangkat dan ditambahkan kemuliaannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah subhanahu wa ta'ala dia me memberikan kepada kita kabar yaitu menggantungkan al-falah kesuksesan dan keberuntungan itu tergantung kepada sifat sabar dan sifat takwa. Sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu serta ribat. Ya, Rob itu ribat di sini adalah orang yang menjaga di perbatasan perang. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Wa akhbar an mahabbatihi li ahlih wa fi dhalika 'azamu targhib liragibin. Faqala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang kecintaan Allah kepada orang-orang yang bersabar. Dinan ini merupakan sebesar-besarnya dorongan bagi orang-orang yang ingin mendapatkannya. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Dan Allah berikan kabar gembira kepada orang yang sabar dengan tiga perkara. Wa basyarus sabirin bi salas kullim minha khairun mimma alaihi ahli dunya yatahasadun. Faqala ta'ala wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين kami uji kalian ya, dengan satu ketakutan dan kekurangan harta kemudian kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dapat tiga perkara. Mereka bagi mereka salawatun min rabbihim solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solawat dari Allah kepada hambanya, sebagaimana kata Abu Aliyah dari Al Imam Al Bukhari adalah as-sana alaihim, yaitu pujian kepada mereka. Warahmah dapat rahmat dan mereka dapat petunjuk. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar dengan tiga kenikmatan yang orang-orang yang hasad tidak akan bisa hasad kepadanya, yaitu mendapat pujian dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظي به إلا الصابرون Allah menjadikan keberuntungan dengan dan, dengan sorga dan keselamatan dari neraka dan ini tidak bisa didapatkan kecuali orang-orang yang bersabar. إني jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku akan membalas mereka pada hari itu dengan apa yang mereka dulu sabar dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du, "Jannatu 'adnin yadkhuluna 'alaihim" Jannatu 'adnin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم Surga Aden mereka akan masuk ke dalamnya. Dan juga orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka, dan para malaikat datang menuju kepada mereka mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian. Sabar dulu ketika hidup di dunia ini. Ikhwan, fiddin, rahimani, warahmatullah. Maka sabar itu merupakan tali pengekang bagi orang beriman. Sabar merupakan tali pengekang. Allah yajulu thumma ilaiha. Di mana dia jalan kemudian kembali kepadanya. Dan imannya berjalan tidak bisa bersandar kecuali kepada tali bengkang itu. Fala iman aliman la sobarolahu. Tidak ada iman bagi orang yang sabar. Maka tidak ada iman di sini adalah tidak ada iman kesempurnaan iman. Iman yang lemah, bukan tidak ada iman sepenuhnya. Wa inkana fa imanun qalilun fi ghayati dha'fi. Meskipun dia beriman, imannya sangat lemah. Wa sahibuhu mimman ya'budullah ala harfin. Dan pemilih iman tersebut yang tidak bersabar adalah orang-orang yang menyembah Allah ala harfin di atas huruf-huruf saja. Fa in asabahu khairu khairun itman nabihi. Kalau ada kebaikan yang menimpanya, tenang hatinya. Wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhi khasra dunya wal akhirah. Kalau seandainya ada musibah yang datang kepadanya, maka wajahnya berubah ya seakan-akan dia mengalami kerugian dunia dan akhirat. Walam yahdi minha illa lisafaqatil khasirah maka dia tidak akan mendapatkan kecuali kerugian. Fa khairu aishin adrakahu su'ada bisabarihim. Maka sebaik-baik kehidupan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bahagia adalah hanya dengan kesabaran mereka. Wa tarakku ila al manazil bi syukrihim fasaru baina janahi sabr wa syukur ila jannatin na'im. Dan mereka akan naik menuju tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat mulia dengan syukurnya mereka dan mereka berjalan dengan dua sayap yaitu sabar dan syukur menuju kepada surga Allah. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ini merupakan keutamaan Allah yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat agung. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan dua keagungan ini yaitu as-sabru wasyukur. as wasabr. Karena tidak ada kecuali pada orang beriman ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wala wala yajidu dhalika wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh melanjutkan orang beriman itu semua urusannya menjadi baik bagi dia dan tidak ada kecuali pada orang beriman yaitu apabila mendapatkan ke kenikmatan dia bersyukur ya, jadi kebaikan karena nggak semua orang mendapatkan kenikmatan bersyukur malah disalahgunakan jabatan yang dia pakai malah disalahgunakan harta uang yang dia miliki untuk melaju berjudi tidak mau haji padahal mampu haji, tidak mau korban padahal bisa korban, tidak mau menyumbang padahal bisa menyumbang dan seterusnya. Berarti dia tidak menjadi kebaikan meskipun mendapatkan kenikmatan. Lebih-lebih dalam mencapai dan mendapatkan kenikmatan itu dengan cara yang tidak halal. Maka pada hakikatnya bukanlah kenikmatan tapi nikmah yaitu musibah. Ya, siksa. Dan apabila orang mukmin itu mendapat musibah bersabar karena nggak semua orang itu bisa bersabar. Ya. Nah, apalagi jadi kebaikan bagi dia. Orang sakit tidak sembuh, kemudian bunuh diri dengan minum overdosis, obat overdosis atau gantung diri. Namun orang yang beriman, maka dia bersabar dan mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang dia dapatkan. Yang insya Allah kita akan melanjutkan tentang kesabaran ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka ketahuilah ya sesungguhnya kesabaran ini apabila kita memilikinya akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Akh Al-Fadil Omar. Nah, Baik para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pada sesi soal jawab dan kita akan angkat terlebih dahulu dari soal pesan yang sudah masuk. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Ustaz, sebagian orang ketika marah atau tertimpa musibah atau cobaan sering mengucapkan sabar itu ada batasannya. Apakah benar sabar itu ada batasnya dan bagaimanakah sikap sabar yang harus kita terapkan dalam diri kita sedang ketika sedang marah atau tertimpa musibah atau bersabar dalam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan dari Eko di Jakarta Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Baik, yang namanya sabar ya tadi habsud nafas menekan diri dan Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin beliau menjelaskan sabar pada tiga tempat, tiga macam. As-sabru fi ta'atillah sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah meskipun dapat musibah tetap dia menjalankan sholat berjamaah meskipun dapat musibah dia tetap menjalankan kewajiban yang lain sabar an maksiatillah sabar menandiri dari maksiat kepada Allah meskipun dapat musibah ya hilang mobilnya hilang motornya tidak datang ke dukun karena itu melakukan maksiat kepada Allah tetap dia bersabar sabar ala aqdarillah sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ditimpakan kepadanya maka juga dijelaskan dalam syarah Yadu Salin oleh Syekh Muhammad bahwa orang yang dapat musibah itu ada empat tingkatan. Yang pertama orang itu tersebut ya marah dapat musibah. Ya, dengan barangkali memecahkan piring, memecahkan gelas, sobek-sobek bajunya, pukul pipinya dan seterusnya. Kemudian bahkan sampai kepada menyebut sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar kepada Allah Subhanahu taala, mungkin mengatakan engkau tidak adil padahal aku sudah sholat, sudah begini. Ya, maka yang pertama tadi haram, ya. Yang kedua bisa sampai kepada kufur, bisa keluar dari Islam. Kalau hanya sekedar ya tabok-tabok pipi, sobek baju dan lain sebagainya, marah-marah itu masih uh, apa tingkatan haram dan jelas ini merupakan perkara yang tidak di, dibenarkan. Ada ada pun sampai mengatakan Allah tidak adil maka bisa kufur. Ini yang pertama, orang yang dapat musibah. Kadang yang kedua, orang dapat musibah dia bersabar. Yang sabar, dia menahan diri. Nggak suka dengan musibah yang ada itu. Ya. Karena orang, kebanyakan nggak ada orang yang suka dengan musibah. Tapi nggak sampai lepas kontrol. Dia tetap menahan dirinya. Menahan diri dalam tiga perkara tadi. Ya. Tidak berbuat maksiat. Karena kalau sampai ngomong sesuatu adalah maksiat, bahkan kufur tidak adil Allah Subhanahu wa taala padahal aku sudah sholat, sudah ibadah dan seterusnya. Atau dia mecahkan piring atau dia sobek-sobek bajunya, pukul pipinya, cabut rambutnya. Maka ini maksiat. Ya. Dan dia, yang kedua dia bersabar tidak melakukan semuanya itu, tetap taat, tidak melakukan maksiat dan sabar atas ujian. Yang ketiga ridho. Jadi dia rela dengan keadaan yang dia alami dari musibah yang ada. Dan yang keempat adalah bersyukur ketika dapat musibah. Dan ini dimiliki Nabi SAW dan orang-orang yang mau mengikutinya yaitu sebagaimana riwayat yang sahih dari Ibnu Majah bahwa ketika Nabi dapat musibah beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin segala puji bagi Allah atas segala keadaan demikian maka tidak eh, sabar ada batasnya tidak ada bahkan batasan sabar ya orang yang sabar ketika ada orang wanita yang menangis di kuburan anaknya kemudian Nabi menegurnya ya memberikan nasihat untuk bersabar dan dia mengatakan dengan makna uh, engkau tidak mengalami apa yang aku rasakan. Maka setelah dikasih tahu bahwa yang bicara itu Nabi, buru-buru orang wanita ini datang kepada beliau dan minta maaf. Lalu Nabi bersabda, apa? Inna sabru inda as ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika dia pertama kali mendapat musibah. Ya, bukan setelah cabut-cabut rambut dan seterusnya kemudian bersabar. Ya, maka dia bersabar sejak pertama kali dapat musibah. Semoga tidak diberikan sifat seperti itu. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan selanjutnya dari penelpon Ustaz yang ada di Cimanggis bersama Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini soal bersyukur, Ustaz. Jadi kalau di daerah saya ini terlalu banyak kalau dia mendapat ini <clears throat> atau rezeki nambah atau habis kawinan atau apa dia bersyukur dengan memanggil orang gitu kan dia mengundang tetangga panggil ustad dia bikin seperti tahlilan itu apakah ada contohnya kayak gitu gitu kan kalau kita diundang datang nah terus acaranya ya gitu tahlilan ini kalau enggak dia habis kawinan yeah. kalau enggak dapat rezeki lebih atau gimana gitu. Kan iya. Tapi yeah. bersyukurnya gitu apa itu benar Iya, Itu aja. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Ya, adapun bentuk syukurnya dengan kita misalkan setelah perkawinan ada undangan makan-makan, ya itu disebut sebagai walimah. Ya, dan itu dianjurkan malah. Aulimu, aulimu walau bisyah. Ya, kan walimah meskipun hanya dengan syah, yaitu satu ekor kambing maka kalau kita mengadakan seperti setelah perkawinan, setelah nikah, itu namanya walimah. Dan itu dianjurkan di dalam Islam. Ya. Kemudian, pun dapat rezeki, kemudian mengundang orang makan juga agak ada masalah. Dengan rasa bersyukur seperti itu. Dan ulama eh, asal usul itu suka mengundang makan bersama-sama. Ya. Adapun acara yang diadakan kemudian acara baca-bacaan tertentu, dipimpin tertentu dan ini ya ini acaranya ini yang tidak ada contohnya seperti itu. Ya. Maka di sini pisahkan antara uh, adanya bentuk syukur seperti itu, ya, kemudian dengan acara yang dilakukannya. Kalau memang tidak ada acara yang lain, kalau hanya sekedar barangkali ada tausiyah, ya, maka gak ada masalah. Mengumpul orang untuk memberikan tausiyah kemudian makan bareng-bareng. Tapi kalau sudah ada acara seperti baca-baca bareng-bareng, zikir bareng-bareng itu sudah seperti yang sering kami sampaikan, tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Nah, Ustaz. Kita akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Apakah sikap kita sebagai orang yang berpegang kepada pemahaman salaf ketika ada orang yang mencela sunnah, terutama dari kalangan al-bid'ah, apakah kita tetap bersabar, Zat? Iya, iya. Iya, baiklah, ya. Uh, bersabarnya kita di sini tentu saja tidak lepas dari tiga persoalan tadi sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka ketika orang mencaci sunnah, mencaci ini, kemudian kita membalasnya, lalu menimbulkan maudorot yang lebih besar, berarti dikatakan kita nggak sabar. Nah kalau kita membantahnya, kemudian bisa memberikan manfaat, berarti kita sabar. Kalau kita membantahnya, kemudian mendatangkan maudorot lebih besar, berarti kita nggak sabar. Karena tidak sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ إِلْمٍ Ya, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, kemudian akibatnya mereka mencaci Allah, ya yaitu um, tanpa ilmu permusuhan tanpa ilmu maunya kita membela tapi justru malah merugikan maka di sini haruslah faham kaidah-kaidah tersebut ya, dengan sabar dan yakin, yakin faham dengan keadaan yang ada, ya kemudian juga paham dengan kaidah-kaidah apa yang harus kita ambil sikap. Ya, tidak semua orang yang uh, diam dikatakan sabar dan tidak semua orang yang kemudian berkata-kata tidak dikatakan sabar. Maka semua kembali kepada keadaannya. Mana manfaat yang ada? Ya. Kalau manfaatnya kita ngomong, kita membela dan situ jelas ada manfaatnya maka juga tidak sekedar membela dibangun di atas al yakin wasober ya sabar dan yakin yaitu dengan ilmu maka kita di atasnya sabar seperti itu ya. seperti Imam Ahmad beliau memilih tetap mengatakan apa dan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk ya beliau dipukul bahkan beliau dipenjara sebagian juga dibunuh oleh Khalifah Al-Ma'mun dan itu apa namanya ada manfaat bagi kaum muslimin dan mudarat bagi pribadinya. Maka hal ini boleh dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai tokoh dalam hal ini. Kalau sebagai tokoh, bagaimana penjelasan uh, Syekh Muhammad bin bin ya, bahwa dia harus bersabar untuk menjelaskan kebenaran tersebut meskipun mengancam dirinya. Adapun bagi perorangan yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ilmu, maka dia bersabar ya diam. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Fadzalika Apabila di antara kalian melihat kemungkaran, roba dengan tangan kalau mampu. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Maka dengan lisan para ulama yang memiliki ilmu, ya demikian juga dengan tangan umaro, ya umaro yaitu e, pemerintah dan para ulama amr di sini Ya. Kemudian orang yang tidak memiliki apa-apa maka dengan hatinya bersabar dan meninggalkannya. Tidak duduk bersama mereka karena khawatir terfitnah dengan keadaan tersebut. Dan kalau kita melihat keadaan, kita lihat dulu apa namanya pandangan yaitu muratul masoleh wal mafasid, menjaga masalah dan mafsadah. Dan ini harus dibangun di atas dalil dalam menimbang perkara-perkara tersebut tidak sembarangan. Allah alam. Nah, Ustaz. Kita akan angkat dari uh, pesan singkat Ustaz. Baik, iya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap Ana dengan tetangga yang usil dan sirik dan suka berbuat sirik pada Ana sering sekali bersikap baik padanya sukron? Iya, iya. Eh, itu maksud sirik maksudnya dengki ya. Iya, iya, satu. Gitu. Iya, sudah salah kaprah nah, karena syirik. Iya. Karena syirik ini kalau disepelesetkan bisa salah besar. Betul. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Maka menghadapi seperti itu sebagaimana hadis tadi disebutkan, "Mana qasama min sadaqatin wa la zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Muslim. Tidaklah berkurang harta karena sedekah dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang memiliki pemaaf kecuali akan ditambahkan kemuliaannya. Maka pernah ada seorang bertanya kepada Syekh Ibrahim ar haili ya, ketika ada orang yang berbuat jelek, kemudian dia membalas dengan kebaikan. Dicuekin, apa kata beliau? Dibaikin lagi, datangi lagi, sampai datangi lagi. Itu tambahan pahala bagimu. Maka di dalam uh, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan di situ ahlu sunnah orang yang paling arham, yaitu orang yang paling rahim, besar kasih sayangnya kepada sesama makhluk. Setelah mereka mengajak kepada orang bertauhid, maka mereka mengajak an yasilaman qata'aka yaitu mengajak untuk menyambung orang-orang yang memutus semua wa an tukti man haramaka untuk memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepadamu Masya Allah ini maka Nabi mengatakan, Laisal wasil bil mukafi, walakin al wasil allati kuti'at rahimuhu wasalahu. Rawahul Bukhari. Bukanlah orang yang menyambung satu rahim itu orang yang membalas kunjungan. Akan tetapi orang yang menyambung ketika diputus, ia menghubungi. Itulah orang dikatakan menyambung satu rahim yang diantara keutamaannya ditambahkan umurnya dan ditambahkan rizkinya. Maka kepada tetangga kita harus berbuat baik meskipun kita dicuekin apa tetap berbuat baik. Dan ya kalau tetap dia berbuat jahat pada kita dia kena ayat wallah la yu'min kena hadis wallah la yu'min wallah la yu'min. Faqal faqila man ya Rasulullah? Ya, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh enggak beriman, tidak beriman sampai tiga kali beliau mengatakan. Siapa Rasulullah? Orang yang tetangganya enggak pernah aman dari apa namanya gangguannya. Maka kita tetap bersabar sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berikan keamanan kepada tetangga kita meskipun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Demikian. Ah, Kita akan angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan, Bu. Uh, eh, Assalamualaikum, Iya, uh, eh, begini Pak Ustadz, ada seorang anak ya, dia itu diuji sakit sekian lama dan uh, untuk pengobatan yang baru ia jalan ini itu kurang syari uh, dalam Islam itu kurang diizinkan seperti uh, dia itu harus meminum air seninya sendiri dan uh, dia juga merasa um, menyusahkan orang tuanya gitu Pak Ustadz. Uh, untuk itu orang tuanya juga sangat memaksa dia untuk melakukan pengobatan tersebut. Dia juga udah tahu Pak Ustadz itu dilarangnya pengobatan itu. Bagaimana sikap dia Pak Ustadz? di sisi lain dia tidak ingin e, menyusahkan kedua orang tuanya karena keadaan dia seperti itu, tapi satu sisi lain juga dia tidak ingin mengobati e, e, de, melakukan pengobatan seperti itu, Pak Ustaz. Bagaimana sikap seorang iya, ini, Pak iya, Ustaz? Cukup, Umi. Ya, syukur. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Ya, tentu saja itu tidak syar'i. Kencing itu najis dan setiap yang najis haram dan tidak setiap yang haram itu najis. Maka di sini Nabi bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifa'u mati fima harramallahu 'alaiha rawahu nasai dan sahih oleh Syalbani. Allah tidak menjadikan obat bagi umatku yaitu yang apa namanya dari perkara yang haram. Maka akan ada kecuali ini daruroh seperti Abdurrahman bin Auf memakai baju dari sutra ya sebagaimana hadis yang sahih dibawa oleh Ibnu di dalam Bidayatul Mujtahid wa Bidayatul Muqtasid. Ya, ini darurah karena ad-darurah itu tubihul mahzurat yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Ya seperti orang yang mau e, makan bangkai, makan babi, kalau dia lapar, kalau mati nggak makan babi, misalkan yang ada cuma babi, kalau nggak makan mati, maka dia bisa mati dalam keadaan bermaksiat. Nah, maka sebagaimana semula saya rasa di dalam kawaid fiqhiyah, ya. Sehingga dia apakah sudah turun apa tidak? Karena abdurur itu tubuhul mahdurat. Ya ya, maka disebutkan dalam Al-Qur'an innama harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Diharamkan kepada kalian darah, kemudian bangkai, darah, daging babi dan yang sembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi barang siapa yang tidak melampaui batas, ya faman ittarra ghaira baghin, eh, barang siapa yang sangat mutor yang darurat maka fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Maka di sini untuk menentukan kondisi darurat apa tidak, ya itu ada pembahasan tersendiri ya, kurang lebih. Yang namanya darurat itu bisa mengancam jiwanya atau mengancam di antara salah satu anggota badannya sebagaimana sebetulnya Asyadhan dalam kitabnya Qawaid Al-Qawaid Al-Fiqih Al-Kubra wa ma tafarra'a anha. Maka di situ dijelaskan apa itu makna ad-darurat di antaranya mengancam jiwa, mengancam anggota badannya. Kemudian yang menentukan kondisi darurat orang-orang terpercaya. Maka kalau keadaan kondisi darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Namun sebelum ke sana mengambil mencoba untuk yang lainnya. Ya, Allah a'lam Nah, Ustaz, kita akan angkat dari penelpon Ustaz ya, dari Pak Udin di Babelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan, Pak. Uh, ini Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, bagaimana kesabar, kesabaran apa yang uh, saya alami ini itu telah dihianati oleh istri dan uh, nasihat apa yang perlu saya sampaikan kepada sang istri ini. Terima ya. kasih. Saya sakumullah khair. Ya, ya. Cukup. Silakan Ustaz. Uh, halo. Nah, ya, ketika pertanyaannya adalah am, sekian nanti saya nggak mau tanya lebih jauh apa itu, yang penting itu umum, apa saja, maka kita lihat ya perkaranya, ya kemudian ya namanya kalau kita masih sayang kepada istri, maka kita beri, beri nasihat kepadanya, ya karena orang yang bahagia dan tidak melebihi kebahagiaan orang tersebut apabila orang yang dicintainya itu mendapatkan hidayah dari Allah dengan perantaraannya dia sebagaimana disebut oleh al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz dalam kitab beliau yaitu Ad-Da'watu ilallah. Maka di sini kita harus bersabar ya. Dan kalau memang sudah pada tahap taraf yang tidak bisa ditoleransi ya, maka di tangan suamilah ya istri tersebut ya dia, dia dikasih nasihat ya sebagaimana uh, disebutkan kalau kalian khawatir kepada nusus mereka, maka berikan fayaidhuhunna, yaitu beri nasihat kepada kepada mereka. Nusus di situ adalah almar al murtafi'ah, wanita yang meninggi, wanita yang tidak mau diatur. Ya, nusus. Maka yang seperti itu nggak dapat berhak, nggak berhak dapat nafkah dan seterusnya. Tapi nasihat, kalau tidak, yaitu uh, wahjuruhunna nafil wabah ya. aja kalau nggak bisa, ya, yaitu di pisah ranjang, lomba wadribuhunna dan pukul. Uh, pukul sini mau mubarrih kata Nabi, yaitu tidak sampai membekas ya. Namun tahapan pertama itu nasihat, mau itu yang baik, doa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dilupakan karena doa itu sangat-sangat besar manfaatnya. Kita nggak punya senjata, yang lain mesti doa kepada Allah. Doa silahkan mukmin meskipun sebagai ulama mau mengatakan derajatnya dhaif, dia sebagian mengatakan hasan, bahwa doa merupakan senjata bagi orang yang yang beriman. Allah a'lam. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Jampang, apabila ditimpa satu musibah, apa yang harus lebih diingat dalam usaha agar kita bisa bersabar, Ustaz? Ya. Uh, ketika kita dapat musibah, apa harus kita ingat? Bagaimana Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin wala hammin ya hatta syaukatu isyakuha illa kafarallahu biha min khataya rawahu muslim tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, musibah, penyakit, perkara yang menyedihkan dan semuanya sampai duri yang menusuk orang beriman itu kecuali Allah akan menghapus kesalahannya. Maka oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman kalau orang musibah hendaklah ingat dua perkara. Perkara yang pertama adalah bahwa kita minta ya dimintakan derajat kepada minta derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ditambahkan derajat kepada Allah dengan musibah itu. Kemudian yang kedua, kita minta supaya diberikan dihapuskan kesalahan kesalahan kita ya. Dan kemudian jangan lupa dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ya Allah, semuanya adalah milik Allah dan akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ingat seperti itu keutamaan sabar ya bagaimana Allah banyak menjanjikan kepada orang-orang yang yang sabar. Maka di sini kalau kita ingat itu insya Allah ketika dapat musibah kita akan bersabar. Karena semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. ya. Demikian. Ya. Nah, kita akan angkat kembali dari penelpon di Pekayon bersama Umu, Umu Dedat. Assalamualaikum Umu. Waalaikumsalam. Iya, silakan Umu. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam Ini berkaitan dengan syukur dan sabar tadi ya. Iya. Uh, kita itu berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Dan kita juga sering banyak berdoa untuk uh, yang hubungannya di dunia. Jadi kita berharap uh, apa ya untuk masalah dunia gitu ya berdoa. Nah pada saat kita berdoa udah banyak sering tapi kok nggak dikabul gitu ya. Nah itu status Jadi doanya, gitu iya. oh, iya. status iya. doanya itu uh, bagaimana gitu? Ya, apa ya. depending atau seperti apa? Gitu. Iya cukup ilmu. Iya. iya ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu lakum ma lam ya'jal fayaqulu da'autu wa lam yustajab li wa wow, wa lam yustajab dzalik rawahu muslim an abi hurairah Nabi bersabda setiap kalian itu doanya pasti dikabulkan selama dia tidak terburu-buru siapa orang yang terburu-buru adalah orang yang mengatakan aku sudah berdoa namun belum dikabulkan itu namanya terburu-buru dan ini bisa menjadi penghalang dari doa. Maka nah Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan. Ya, apabila kita bisa melepaskan dari penghalang-penghalang doa. Seperti juga yang menghalangi doa, orang yang makan haram, minumannya haram, ya, dia mengadakan tangannya ke langit, kemudian uh, apa namanya, uh, mat'amuhu haram, ومشرب حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام ya fa'an yustajabu lahu rawahu muslim sementara makanannya minumannya pakaiannya haram bagaimana doanya bisa diterima maka di sini ya saya katakan kaidah ya semua perkara itu akan bisa berlaku dengan dua uh, poin yang harus diperhatikan yaitu tawafur surut wantifal mawani terpenuhi syaratnya tidak ada penghalang maka betul doa pasti dikabulkan kalau nggak ada penghalangnya. Di antara penghalang tadi adalah seperti terburu-buru, mengucapkan kok oh, nggak dikabul-kabulkan. Itu namanya terburu-buru. Ya. Dan tidak dikabulkan kalau orang seperti itu. Atau maka haram, atau lain, dan sebagainya. Atau dia gofil, ya. yaitu tidak khusus dalam berdoa. Banyak penghalang-penghalangnya. Demikian sudah kita bahas dulu waktu di bab ad-doa. Hmm. Bawa alam. Nah, kita akan angkat kembali dari penelpon kita yang sedang dalam perjalanan dengan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau tanya, ini di tempat saya, saya bekerja di perusahaan Ustaz ya. Biasanya kalau pada saat sholat id itu proses produksi itu tetap, tetap berjalan. Sehingga karyawan yang muslim itu tidak tidak dapat menjalankan sholat idnya. Sementara pada periode ini saya coba mengangkat itu Iya. kalau nanti seandainya ini membawa efek yang tidak baik bagi karyawan dan bagi saya sendiri, apakah tetap saya tetap wajib mengangkatnya menjadi supaya mereka itu diberikan haknya untuk melaksanakan kewajibannya Ustaz. Mohon nasihat nasihatnya ya, Ustaz. Cukup baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Uh, tentu saja ya sholat id ini ya saya meskipun ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum dan saya mengambil itu wajib karena di antara hadis yang mengatakan tidak bisa meng, apa bisa mengganti sholat Jumat ya dari sholat Id ini. Maka di sini ya melihat dari sisi itu dan masalah dan Id ini merupakan syiar Islam yang sangat besar ya. Saya e, berikan masukan agar diperjuangkan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan madorot yang lebih besar kepada yang lain ya. Dan insya Allah hal ini dijamin oleh negara dalam masalah seperti ini, ya apalagi pasti tahu juga hari libur dan seterusnya, maka itu semua insya Allah bisa diatur, ya. Dan mudah-mudahan perjuangan Bapak diridhai oleh Allah dan tidak menimbulkan efek yang lebih parah dari keadaan semula, ya. Karena ini termasuk intan surullah yansurkum wa muhsabid aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Dan hitunglah dengan setepat-tepatnya, dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Demikian. Nah, Ustaz. Kita akan angkat kembali dari pesan singkat Ustaz. Dari Hilyah di Bekasi. Assalamualaikum. Barakallahu fiqh. Apakah orang yang selalu menangis kalau ingat akan cobaan yang telah lama menimpanya, yang tidak kunjung selesai, masihkah dikatakan sebagai orang yang sabar, Ustaz? Tolong diulangi asalnya. Iya. Apakah orang yang selalu menangis kalau mengingat akan cobaan yang telah lama menimpanya, yang tidak kunjung selesai, apakah masih dikatakan orang yang sabar, Ustaz? Ya, kalau musibah yang sudah lama menimpanya dan tidak kunjung selesai berarti masih ada musibah, maka menangisi musibah yang kita alami tidak ada masalah. Nabi juga beliau menangis ketika Ibrahim meninggal, yaitu putra beliau. Beliau menangis. Sampai-sampai orang sekitarnya heran dan e, Nabi mengatakan apa ingin rahmat dicabut darimu maka menangis yang biasa yang wajar gak ada masalah ibunya meninggal ayah meninggal meneteskan air mata menangis tapi ketika menangis teriak-teriak maka dikatakan aniyahah yang dikatakan ya yu'adzabul mayyit dibukai bil buka yaitu mayit akan tersiksa dengan tangisan yaitu tangisan yang sifatnya niyahah ya namun kalau tangisan biasa saja ya insya Allah tidak mengapa namun kalau musibah ini sudah berlalu lama, masih ingat, beringat-ingat, maka hendaklah jangan mengingat-ingat tersebut, ya pandanglah jauh ke depan sehingga kita tidak terusik oleh kejadian yang sudah berlalu, ya karena itu akan mengganggu kita dan bahkan kalau kita berlarut begitu bisa merugikan kita dan juga baik dunia maupun akhirat, baik dunia maupun agama kita akan akan rugi kita mengalaminya. Demikian. Nah, Ustaz, kita akan angkat uh, pertanyaan terakhir Ustaz, dari penelpon Ustaz ya, baik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Roni. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apabila saya mengontrak rumah satu tahun 8 juta, tapi apabila bayar setengah tahun 4 juta 500, apa itu termasuk riba, Ustaz? Iya. Iya, ya. cukup. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. enggak, enggak masuk riba, Pak. Enggak. Karena itu kembali tergantung kepada yang punya rumah. Tidak karena bapak tidak pinjam uang bukan balikan uang tidak ya kalau bapak beli beli barang satu dapat harga satu juta kalau beli dua dapat sejuta delapan ratus dapat potongan misalkan itu nggak ada masalah ya nggak apa-apa bukan riba karena yang namanya riba itu adalah uh, ada dua macam riba fadl riba nasiah riba tambahan nanti baik tambahan barangnya maupun tambahan waktu Nah itu itu dengan dengan syarat yang sejenis ya al-fidda bil fidda uh, apa adab bidhab wa fidda bil fidda wa tamar bil tamar wa milah bil mira uh, wal hinta bil hinta uh. wa idha ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabim ka fashitum idha kana yadan bi yadin ya kama qala sallallahu alaihi wasallam emas dengan emas perak dengan perak garam dengan garam kurma dengan kurma kemudian uh, gandum dengan gandum ya ada enam di situ enam jenis maka itu kalau misalkan emas satu satu gram nggak boleh ditukar dengan dua gram itu namanya riba fadl ya uang pinjam uang satu juta ya kemudian mengembalikan satu juta seratus itu namanya riba fadl kalau ada ditambah waktu maka masuk juga riba nasiah ya maka kalau orang pinjam uang itu masuk riba dua-duanya pinjam uang satu juta nanti bayar satu juta seratus seminggu atau dua minggu atau satu bulan maka itu masuk kepada riba fadl dan nasiah. Maka kalau misalkan orang nuker uang, ya harus segera dikontangin, nggak boleh ditukar besoknya. Kalau tukar besoknya sekarang satu juta uang recehnya besok misalkan itu masuk riba nasiah nggak boleh langsung ditukar pada saat itu. Allah wa'lam bisawal. Nah, Ustaz. mungkin sebagai penutup dari antum sebelumnya. ya baiklah sebagai akhir dari perjumpaan ini Semoga Allah memberikan kepada kita sifat yang sabar, yakin, bersyukur, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan semuanya itu memang tidak bisa kita raih kecuali selalu dan selalu kita menuntut ilmu dengan kesabaran, menuntut ilmu. Bersabar kita dalam menuntut ilmu insya Allah dengan begitu ilmu bertambah diharapkan juga amal bertambah. Allah alam sawab ini bisa sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.